Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One Tejangkobu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selamat sekali di pagi ini saya Siti Kirani kembali menjumpai Anda di acara Ritian Kolbu dan insya Allah selama satu jam ini kita akan membahas tentang demokrasi dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga aksi demo semakin banyak saja, semakin marak saja. Nah, bagaimanakah pandangan Islam tentang demokrasi atau tentang adanya aksi demo seperti ini? Bersama saya sudah hadir Sumber kita Bapak Adiasa Daud. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demokrasi dalam Islam. Temanya berat banget ya pagi-pagi ya. Pagi-pagi bicara demokrasi gitu. <laughs> Tapi kan bisa, insya Allah bisa menjadi ilmu ya, biar kita tahu ilmu, ya bang ya. Baik, dan juga saya sudah berada di salah satu masjid di daerah Cibubur, di Hill dengan para jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Sehat semua ibu ya. Alhamdulillah, ini jemaah masjid Ar-Rahman jadi majelis taklimnya Arama juga. Iya, sudah berapa lama berdiri, Bu? Dulu. <laughs> berapa? Empat tahun ya, subhanallah. Baik. Nah, Pemirsa insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang demokrasi dalam Islam. Bagaimana sih bang pandangan Islam menurut uh, pandangan Islam tentang adanya demo uh, baru akhir-akhir ini ataupun dengan demokrasi. Nah pastinya juga Rasulullah SAW pun juga sebagai pemimpin negara pun juga ada kiat-kiatnya ya bang ya. Ada tahap-tahapnya beliau ketika memerintah suatu negara itu pasti pun juga mempunyai sifat demokrasi itu gitu nah. Nah demokrasi dalam Islam itu seperti apa bang? Ya terima kasih. Eh, eh aduh ini materinya berat pagi-pagi mengenai demokrasi. Demokrasi sesungguhnya tidak ada di dalam Islam. Karena ya, demokrasi itu muncul ketika terjadi revolusi, kemudian di Rusia kaum buruh eh, abad pertengahan gitu kemudian terjadi revolusi di Perancis kita dengar kita tahu kemudian ada semacam Fox Populi Fox Day suara rakyat suara Tuhan ya gitu ya kalau dalam Islam demonstrator suara rakyat suara Tuhan itu tidak ada kenapa karena setiap khalifah memimpin ini panjang ceritanya kalau kita pagi-pagi bicara ini ya. Ketika misalnya Umar bin Khattab atau Abu Bakar bin Abu, Ta Abu, Bakar radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Talib ketika menjadi khalifah dia mengatakan atiuni Allah. Taatlah pada aku sama aku taat pada Allah. Jadi nggak nggak mengikuti suara terbanyak. Tapi kriteria itu Quran hadis. Kalau sekarang kan demokrasi ini kan ini demokrasi ini kan hak suara terbanyak. Nah ini masalahnya jadi beda gitu loh. Kalau suara terbanyak seperti di negara-negara di Eropa, di sana misalnya konsep keluarga yang saya pernah saya katakan keluarga itu kan laki-laki dengan perempuan, suami istri. jadi sekarang mereka menuntut yang gaya, nggak bisa dong itu kan azazi, yang laki boleh kawin sama laki. Kemudian dipot suara, suara terbanyak dia menang. Akhirnya konsep keluarga berubah, tidak hanya laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan lesbi boleh. Nah ini mau kasih seperti ini enggak dalam Islam. Patokannya tuh Quran hadis. Pemimpin kalau bersalah ya patokannya itu hati ini atau Allah saat pada aku sebab aku taat pada Allah kalau mereka nggak taat ya dia diperangi ya kira gitu ini kalau bicara soal sistem pemerintahan Islam nih tapi kita kan bicaranya udah terlalu jauh nih karena memang jarak kita terlalu jauh dengan jarak pemerintahan Islam ya gitu eh Ya, kalau misalnya kita lihat sistem pemerintahan demokrasi ini, sebenarnya kan di Indonesia ini mayoritasnya kan memang Islam memang ya, ya. Kita sebagai warga negara kita lihat mayoritas memang Islam. Tapi uh, kalau misalnya nih Bang, uh, hukum Islam, aturan Islam dipakai di dalam sistem demokrasi ini sebenarnya bisa atau enggak ya Bang ya? Ini sulit ya. Sulit karena eh, Islam punya gaya ya, dan cara berbeda dalam hal kepemimpinan. Beda sekali, jauh sekali. Islam tidak mengenal partai-partai misalnya. Ini kalau kita bicara soal syariah, kita bicara soal sistem pemerintahan Islam. Gak ada partai. Partai itu timbul ketika akhir-akhir abad 19 di Amerika. Baru mulai partai timbul ya kan. Di Islam tidak terkenal, tidak dikenal namanya posisi, oposisi. Pemilihan ada semacam DPR atau MPR-nya dipilih namanya Al-Hali wal Abdi. Tapi pemilihannya tidak dilakukan oleh partai. Langsung rakyat memilih orang. Jadi orang-orang ini orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang apa namanya mau mewakili kabilah-kabilah dan orang-orang yang dekat sama Allah. Jadi dipilih, dimewakili suara rakyat ini. Eh, kalau kita tuh kayak majelis pengusaha rakyatnya, dipilih mereka mewakili rakyat, tapi tidak mewakili partai. Kalau sekarang kan di negara-negara dunia ini yang menganut demokrasi kan mewakili partai, karena dicalonkan oleh partai. Karena memang pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita melalui sistem partai dalam Islam tidak. Ada orang hebat, eh, dia dipilih oleh rakyat mewakili rakyat untuk menjadi al-hali wal akti. Nah, kalau bersalah pemimpinnya baru ada mahkamah, gitu kan? Nah, jadi mahkamah yang mengadili yang mengadili pemimpin. Itu saya kira-kira panjang ceritanya kalau dibahas. Iya baik, ini hanya sekedar ibu ya Bu ya bapak iya. Kalau mau lebih jelasnya Bu, ada mahkamah di Mazalim itu mahkamah untuk orang-orang pemimpin yang zalim itu di dalam uh, uh, Al-Mawardi itu dia sudah buat buku tahun 4 Hijriah tentang hukum-hukum e, apa namanya Islam mengenai kepemimpinan itu bisa kita baca sudah diterjemahkan banyak dan itu bagaimana sih pemerintahan Islam sesungguhnya oh jauh dengan kita sekarang tapi memang kita ya mengikuti mengikuti sistem yang ada sekarang ini gitu itulah konsekuensi logis dari bernegara gitu Uh, tapi kan kalau di Islam juga gini bang ya, uh, misalnya kita ada namanya juga manusia diciptakan dengan pikiran berbeda, persepsi yang berbeda ya Bang ya, pola pikir yang berbeda dengan istri yang berbeda. Pasti pun dalam satu dari rumah tangga dulu di suami istri pun pasti beda pikiran. Kalau dimusyawarakan udah pasti istilahnya komunikasi yang baik akan nyambung kan insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Tapi Bang kok misalnya sekarang kayaknya kita lihat nih masing-masing manusia atau masing-masing orang tuh sepertinya dengan egonya masing-masing gitu dengan merasa dirinya paling benar. Jadi kayaknya tuh nggak pernah ada titik temu. Jadi kayak kayaknya kalau kita melihat tayangan di TV ya sepertinya itu malah pengen apa ya menunjukkan kekuatan gitu bang bukan hanya e, menunjukkan kepintaran atau ilmu tapi kekuatan power seseorang gitu nanti kita akan bahas ya bang sebenarnya e, bagaimana sih e, Islam menilai ini apakah kita harus menuruti kepemimpinan ataupun kita sebagai masyarakat awam bisa saja mengikuti kepemimpinan tapi dalam arti kata sesuai dengan syariat syariat Islam karena itu pemirsa jangan kemana-mana setiap yang kalau buatkan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami Inshallah. Kembali lagi di Pikiran Kombo Pemirsa dan masih membahas tentang demokrasi dalam Islam dan di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya demokrasi itu tidak ada dalam Islam. Tapi kalau bisa kita lihat ya Bang ya, sepertinya banyak sekali sekarang ini eh, ah, pemimpin-pemimpin uh, ataupun kita melihat banyak sekali dengan uh, kayak seperti berebut kekuasaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin belajar nih Bang, belajar untuk e, demokrasi yang baik itu, Langkah awal apa sih yang harus kita pelajari awalnya? Sebenarnya saya pernah bilang teh ya, bahwa Pancasila itu sebenarnya e, itu sila keempat itu mengadop daripada ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah. Hikmah itu. Jadi yuk telik mama yasha, mama yuk telik ma fakot putih akhiran kasiran. Allah tuh berikan hikmah pada siapa yang dikendaki dan siapa yang bisa menerima hikmah dia memperoleh kebaikan yang banyak. Itu diambil jadikan sila keempat Pancasila. Coba lihat kerakyatan yang dipimpin. Emang rakyat perlu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, oleh orang-orang yang punya hikmah. Kalau orang hikmah dekat sama Tuhan, sama Allah, dia akan bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada perwakilan, ada sisi perwakilan. Sebenarnya kalau mau ditarik ini, mirip dengan sistem pemerintahan dalam Islam dulu gitu. Jadi kalau ditanya kiat-kiatnya ya musyawarah, itu dasar kita kan bukan demokrasi ala barat gitu loh yang bukan lagi sudah modernisasi tapi sudah westernisasi itu nggak boleh kita terima gitu membuka aib orang depan umum gitu kan itu waduh uji bilang zalik ada kayak gitu iya deh baik jadi Rasulullah gini deh Rasulullah tuh jelas sekali ya mengatakan Kaisam ini namimah zuhasab. Bukan golonganku orang yang dengki dan domba. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu perbinatangan, ya, gitu, <laughs> kalau gajah itu punya alat untuk menakut-nakuti lawannya dengan belalainya, Bu. Harimau punya alat, alat dengan cengkramannya. Bahkan kucing juga punya alat. Ayam pun punya alat menakut lawannya, menakut-nakuti lawannya, atau menjatuhkan lawannya dengan jalunya. Kalau dalam ilmu politik gaya barat itu ada alat untuk menghancurkan lawan-lawannya, yaitu intrik dan isu. Makanya ada black campaign kan, kampanye hitam. Belum naik, orang cari dulu nih, isinya berapa nih? Kalau istri dua aja bilang, wah di istri dua, emang kenapa kalau istri dua? Misalnya gue ya, mohon maaf, misalnya istri satu misalnya, istri tiga. Itu dianggap sebagai sebuah aib, padahal kan itu mau cari-cari kelemahan orang. Islam nggak ada seperti itu, maka kata Rasulullah, Aisyah ini nabi mimadu hasad, bukan golongan orang, kiri dan ada domba. Dan bahkan kalau zaman sahabat, kalau dikasih kekuasaan pada takut semua kan. Karena ini amanah. Kalau saya jadi rebutan gitu loh. Uangnya terkumpul habis banyak, begitu jadi, nah dari mana biar balik Balik modal. Balik modal ceritanya. Jadi gimana orang mau nggak mau jadi korupsi? Nah, bilang oh, zalik gitu loh. Sistem ini jangan diikutin terus. Karena secara bertahap lalu harus ada perubahan deh. Ya. Menurut saya seperti itu. Iya. Nah, sepertinya ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan dulu ya Bang ya. Ya, Mangga, dari mana Ibu siapa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uh, eh, kepada Bapak Adias, Adias yang kami hormati. Kami mau bertanya nih. Ibu siapa Bu namanya? Ibu Juli nama saya Ibu Juli. Ibu Juli Bu. Ya. Pak Robi mana Bu? Oh, kan Robi dan Juli. <laughs> lanjut lanjut Bu, lanjut Bu. maaf, sebelumnya saya mau bertanya nih. Eh, akhir-akhir ini saya sering mendengar demokrasi bayaran. Bagaimanakah mengurus hukum Islam? Apakah hukumnya bagi orang-orang yang uh, mengerti, mengorganisir dan melakukan demokrasi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu Yuli. Waalaikumsalam Jangan Jangankan bayaran demonstrasi saja dalam Islam itu belum pernah ada sejarahnya. Dalam sejarah beratan Islam yang ada mewakili perwakilan-perwakilan rakyat diperwakili sama para ulama-ulama gitu, ya. para orang-orang hebat mau, mau menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau dengan mengunjuk diri besar-besaran membawa belum pernah ada sistem pemerintahan Islam seperti itu zaman dulu dulu zaman khalifahan gitu. Tetapi kalau apalagi demo bayaran itu udah jelas nggak <laughs> nggak tapi Islam demo bayar. Yang ada yang paling enak bu kalau demo dibayar tuh demo masa. Ya kan bu ya demo masa kan dibayar tuh. Nah, gitu lah bukan kira kira ya. Enak lagi bisa Enak lagi ya, tapi ya gitu. Iya, baik. Ya, cukup ya Bu ya. Gimana Bu? Hukumnya nggak bisa Bu, saya juga susah untuk kasih hukum yang jelas tidak diperbolehkan ya kan untuk membayar orang untuk meng. kan tadi Rasulullah mengatakan Laisa ini namanya uzlasan bukan golongan orang yang adu domba dan dengki kan dia mau bayar orang kan untuk kedengkian kan kayak eh, jatuhkan dia bayar ini Maksudnya di koran ini bayar jelas nggak boleh itu kan kedengkian namanya kan. Dalam hati dengki, nggak suka gitu. Kalau nggak suka sama pemimpin, dulu kulihat kalau karena murah, katakan yang benar walau pahit. Disampaikan kepada pemimpin oleh wakil-wakil mereka dulu zaman pemerintahan Islam. Gitu. Itu Bu Yuli ya. Ya, sudah. Iya, pertanyaan berikut silakan ada yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang nyender agak nyender dikit Bang, kelihatan nanti. Uh, ini Pak, uh, saya mau bertanya ya, kalau anak eh, anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang suka protes masalah pakaian, musik, kayak gitu ya. Mereka selalu bilang, kan sekarang zaman demokrasi. Kenapa uh, saya mau berpakaian seperti apa, mau bermusik seperti apa? Bagaimana menurut pandangan Islam kalau seperti itu? Ya inilah karena, karena, dengan Ibu Ayu. Eh, Ibu Ayu. Ibu Ayu, ya beginilah Ibu Ayu, karena pandangan kita semua selalu ke barat gitu loh. Jadi mereka ini fantasi manusia. Tadi pakai anting di sini. Ini lah ada ada dia aja. Saya bakal begini nih, mama. Kan gitu kan repot nih pakai anting di lidah. Orang anting di koper di lidah lagi ditaruh. Pakai laki lah. Jadi kalau dia bilang ini demokrasi, dia bilang ini demokrasi. Nah, saya pernah waktu saya jadi menteri kan, saya pernah jadi menteri jelek-jelek begini juga nggak jelek ya. Insya Allah ya. Pernah jadi menteri menpora memporak-porandakan. Lalu saya kumpul nih beberapa para produser film. Eh, bikin film yang bagus dong. Parampu jadi sampai datang ke kantor saya waktu itu. Tujuh saya. Iya, kenapa? Karena film kita ini sembilan dari sepuluh film semuanya fisik, fakultas ilmu santet dan ilmu pelet. Suster ngesot, hantu belas, 13, kaca belangka, jamu gendong, macam-macam. Jadi anak-anak kita gitu. Ya, kita pengamat. Ya. Nah, tapi apa kata mereka? Bagian ya. tapi Pak Sam bilang ini benar Pak. Yang lainnya mudah-mudahan nggak bisa Pak Menteri. Yuk nggak boleh begitu. Ini sekarang hak kami. Kita mau bikin apa terserah ini pasar. Kalau bicara soal hak, yang paling berhak di dunia ini namanya sepatu. Kalau nggak ada hak namanya sendal, betul? Ya kan betul bu ya? Nah, makanya selalu kalau dalam sisi pemerintahan Islam, kalau orang memimpin itu dia nggak katakan ah kata atau Allah Taatlah kepada aku sama aku taat kepada Allah. Itu yang jadikan standar itu barometer itu adalah hukum syariah. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu. Jadi kalau ada anak seperti itu ya berarti ibunya yang salah tuh, didiknya. Sampai bilang ya kami ini. Makanya bu anak kecil tuh dari mulai kecil dikasih dia tarbiyah yang bagus supaya apa? Supaya dia ngerti mengenai al-Islam. Kenikmatan yang paling dahsyat itu kalau pada saat kita wafat anak kita tarkinkan kita. Gitu. Saya menampilkan ibu saya, eh bapak saya almarhum bapak saya. Tetapi kan bapak saya gitu kan. Bahkan oma juga neneknya gitu. pernah. Jadi selalu tuh kan enak bertakikan. Kalau anak tidak bisa baca gimana? Saya pernah cerita sama Dada kan, teman saya sahabat saya coba, kiblat aja dia nggak tahu di rumahnya kemana bapaknya meninggal. Wallahi, kan ngarang-ngarang sih. Mas ini kiblat mas saya nggak tahu mas. Tuh, gimana sih? Pendidikan doktor di luar negeri. Kenapa mereka? Ya, istilahnya mama bantal petik kejawen gitu ya. Nggak ngerti gimana sholat kan sedih tuh. Merasa takratul maut. Nah itu pendidikan anak itu penting. Di surat Luqman itu bu, baca 12 ayat 12 ke bawah itu, itu pendidikan anak bagaimana menjadi anak dengan baik. Baik, berarti dalam sistem demokrasi pun kita juga bisa mengeluarkan pendapat ya Bang? Oh iya dong, jelas. Nah itu pun uh, ada etikanya kan, ya, ada, caranya supaya kita tidak menyakiti atau bikin orang lain tersinggung. Ya. Nah, bagaimanakah uh, kita bisa mengeluarkan pendapat dengan istilahnya dengan ideologi kita, dengan pikiran kita tanpa kita bisa uh, tidak menyinggung atau menyakiti yang lain? Begini ya, jangankan sahabat, Rasulullah pernah di, pernah diprotes apa di jadi diprotes lah oleh Umar bin Khattab ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah, itu kan kafir Mekah, Rasulullah kan hijrah dibawa ke Madinah. Dalam kondisi ini bikin perjanjian dengan kafir dari Mekah. Perjanjiannya menurut orang kasat mata ini merugikan Islam gitu. Kenapa? Misalnya orang Mekah yang masuk Islam, kalau keluar ke Madinah tidak boleh diterima, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Itu itu, teman-teman. Kalau orang Islam yang dari Mekah eh dari Madinah yang mau keluar dari Islam dia ke Madinah diperbolehkan. Ini kata Umar terus ya Rasulullah ini bagaimana? Kata Rasulullah saya mendapatkan perintah Allah. Amarani kata dia. Allah telah memerintahkan aku, pasti ada hikmah di balik itu. Jadi Umar pernah protes, memprotesnya dengan cara yang baik tentunya. Dan bisa menerima. Akhirnya ketika orang dari Mekah itu diperlakukan, orang dari Mekah kan masih Islam nih. Lari ke Madinah. Minta perlindungan pada Rasulullah. Nggak bisa diterima sama Rasulullah. Kenapa? Karena kami sudah kontrak sama orang sana. Nah dia kalau kembali lagi ke Mekah kan akan dibunuh. Maka dia tidak ke Mekah. Dia mampirlah di pinggir bukit-bukit di Mekah. Akhirnya mereka semua yang masuk Islam tidak diterima di mana, mampir ke bukit, ke, mampir ke bukit itu menjadi sebuah masyarakat. Kalau ada orang kafir keluar, mereka panah, mereka panah. Jadi kekuatan baru. Akhirnya orang kafir Mekah minta ini perjanjian dibatalkan aja. Tuh, jadi karena subhanallah gitu kan Rasulullah lebih tahu. Lebih ya karena beliau Allah amarani kata dia, Allah yang perintahkan aku. Jadi proses ada caranya. Kalau kita baca Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid misalnya gitu, banting-bantingan pintu kok. Soal mau mecat. Tapi mereka bersahabat, berpunya punya punya apa namanya punya eh, punya moral yang lebih untuk memperdahulukan persaudaraan kita. Jadi sekarang kan enggak, saling menjatuhkan, menjatuhkan, menjatuhkan. Ini bukan hanya di Republik ini, saya juga kadang-kadang sedih. Orang naik haji nih teh, baru musim haji. Bawa bawa berada ada, ada, ada. Ih, bahwa Islamnya di mana nih? Nanti pulang ke hotel, uduh, alhamdulillah pak, saya tadi jihad. Jihad apa? Hadisnya berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah orang tarik kiri kanan. Saya dapat cium Pak. Saya Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang hijau injak. Yang antum injak ketika mencium Hajar Aswad. Bilang berjihad tapi orang dicocok sini perempuan dihantam sana diinjak di sana hanya untuk mencium Hajar Aswad. Berapa banyak orang yang jadi korban? Inilah bentuk uhuah Islamiyah hari ini di dunia Islam. Mana saling peduliannya tidak ada. Coba kalau tertib. Nah inilah hari ini. Jadi jadi Baik, itu menjadi koreksi bagi kita bahwa mungkin saat zaman sekarang ini tidak ada lagi sedikit kepedulian atau sensitivitas ya Bang ya. Baik, kita akan bahas. Kan nah, itu pemirsa jangan kemana-mana. Titan Kolbu akan kembali ke pesan berikut. Insya Allah. pemirsa Anda masih setia bersama kami di Titan Kobu dan kita masih membahas tentang demokrasi dalam Islam dan masih bersama dengan Bapak Adi Asta Daud. Ya, oh tadi uh, dipaparkan oleh beliau beliau bahwa demokrasi itu sebenarnya memang tidak ada dan bagaimanapun juga kita berada di dalam satu negara, satu pemerintahan dan kita harus bisa mengikuti aturan dalam dan di, di pemerintahan yang ada ya uh, Bang ya tidak berjalan dengan sendiri-sendiri gitu karena kita ini kan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, langsung saja. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Silakan. Ya, Ibu. Ya, mangga. Ibu siapa? Saya Ibu Nuri. Oh. Ibu Nuri. Ibu Nuri. Ya. Namanya bagus-bagus Ibu ya. Bu Yuli, Bu Nuri, <laughs> Bu Titi. Silakan. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak Diaksa kan sekarang uh, kita dituntut untuk demokratis dalam keluarga pun harus demokratis antara orang tua sama anak. Tapi kalau yang saya lihat uh, uh, malah kadang-kadang uh, saking demokratisnya akhirnya nggak ada etika gitu loh. Nah itu gimana sebetulnya menurut Islam? Apakah memang boleh orang tua uh, mendidik seperti itu atau tetap ada etika yang harus uh, kita junjung? Iya, ya, terima kasih. Maksud, iya kurang etikanya anak kepada orang tua ya ketika ada demokrasi dalam. Iya betul baik. Terima kasih Bu. Tapi sebenarnya saya nggak nggak nggak setuju kalau maaf saya nggak setuju kalau dibilang demokrasi dalam keluarga itu ya. Yang ada tuh keterbukaan aja bu. Dalam Islam tuh kan ada tiga tahap. Yang pertama taruh kenal dulu. Yang kedua tafahum saling memahami. Yang ketiga takaful saling keterbukaan. Nah yang berat dalam berkeluarga tuh saling keterbukaan aja. Susah itu. Suami istri aja kadang-kadang nggak terbuka itu. Ya kan? Saya pernah cerita kan ke saya aja. Menikah nggak pakai pacaran sama kan sama Menikah itu nyusulnya nama istri itu berapa lama tuh? Istri hobi kalau tidur lampu dimatiin. Nah, saya nggak bisa kalau tidur matiin. Mesti terangin. Akhirnya udah kamu tidur dulu, tidur, matiin lampu. Begitu dia tidur saya nyalain. Katanya dia bangun, dia matiin. Saya nyalain sampai pagi nggak tidur-tidur kita. Jadi yang penting itu takaful, saling keterbukaan. Jadi jangan demokrasi, oh demokrasi berat nanti semuanya. Nanti kalau ibu bisa, ini berdasarkan deklarasi hak asasi manusia saya sebagai istri. Oh, repot. Saya punya hak yang sama dengan suami. Aduh, yang kata suaminya hakmu setiap ya, sepatumu itu kan gitu repot repotnya karena dalam Islam jelas Arrijalu kawamuna ala nisa Laki-laki itu pemimpin wanita Nah pemimpin juga wanita Jadi dalam statusnya sebagai kepala rumah tangga ya Sang suami Makanya kalau milih suami kan kayak suami ibu gitu kan Yang bisa mendidik kan Berapa tahun untuk keluarga bu? Amin Hah? 12 tahun nah, Alhamdulillah Kayak suami ibu ya kan bu ya iya. Gitu kalau tanya gimana mas Punya istri kayak ibu Alhamdulillah, alhamdulillah itu repot lagi kita. Alhamdulillah jadi sini. Jadi sebenarnya kedudukannya yang sejajar. Jadi bukan menuntut hak yang sama. Kalau menuntut yang sama repot. Kita kita nggak bisa. Mohon maaf aja, saya banyak inilah orang sekarang gender saya setuju gender. Tapi jangan terus menuntut hak yang sama dengan suami harus sama suku. repot kita. Kalau yang sama ibu lakukan hal yang sama juga sama laki-laki misalnya ke jalan tol. Ter, dia kebelet pipis, dia tinggal berhenti, dia pipis sembarangan. Laki bisa dibeli pohon, ibu bisa nggak? Gak bisa kan? Jadi emang ada kodrat yang itu dia ibu mengandung punya anak dia nggak bisa mengandung. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu yang penting adalah taruh, tafahum, takaful. Ada saling keterbukaan satu sama lain sehingga nanti ibu merasakan yang namanya keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Saya lebih lebih saya 15 tahun berkeluarga ibu baru 13 tahun ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang istri saya waduh kata kata tadi. Benar luar biasa sampai saya udah boleh nikah lagi bu. Ya dengan syarat itu orang yang lebih soleh dari dia, yang kedua langkai dulu mayat saya gitu. ya gitu bu ya. Jadi yang penting kalau kriteria normanya yang berlaku di dalam rumah tangga adalah ya tentunya Al-Quran itu dihiasi rumah dengan kaligrafi, kemudian bicaranya dengan anak menjadi sopan juga gitu. Oh saya agak keras sama anak, jangan dikatakan mungkin ngaji. Sebelum ulang tahun kamu kamu harus bisa dengan ngaji. Kalau tidak, ngaji dong. Ngaji ya, akhirnya dia harus harus pelan pelan ngomongnya hidup tuh begini kadang-kadang anak ada yang besok ada yang mesti terus cuma dua anak saya <laughs> Katanya anak keempat ya? Dua. Dua ya? <laughs> Alhamdulillah dua. <laughs> Baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sebelah mana sekarang? Oh iya. Baik. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina. Ibu Dina. Ibu Dina. Nina. Dina. Oh Bu Dina. Dina. Ya, uh, mohon Bapak Adesa bisa menerangkan uh, pada kami konsep dalam memilih uh, seorang pemimpin. Uh, seperti kita di Indonesia ini kan tidak 100% orang muslim. Nah, misalkan dalam memilih pemimpin itu mungkin kita sebagai orang Islam lebih cenderung memilih seorang Islam, tetapi dalam perjalanan waktu mereka tidak amanah, kita dengan sendirinya merasa bersalah, wah ternyata saya salah pilih ini. Nah, sementara Eh, mungkin, tapi ini mungkin. Kalau tadinya memilih yang bukan muslim tapi dia memimpin, mungkin bisa baik atau mendekati amanah. Ini gimana Pak? E, cara pandang dalam Islam. Budina, pertanyaannya berat, ya kan? Eh, Mengambil pemimpin kriterianya gimana? Ya berat ya. Saya waktu pernah memimpin organisasi di Indonesia ini ya, ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya jadi ketua umum itu, saya pernah hadir di sebuah aula gereja Kemudian ada seorang yang mengatakan kepada saya, selamat datang ketua umum, saya ketua umum, anda datang ke acara ini, ini uh, Tuhan itu baik, maha baik dan ini membuktikan semua agama baik dan benar di sisi Tuhan, kata dia. Kemudian saya naik, saya bilang, cabut omongan anda. Kenapa? Kalau anda mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tapi kalau semua agama benar, berarti anda cuma mau senang-senangin saya. Anda harus mengatakan agama Anda yang paling benar. Saya harus mengatakan al-Islamu ya'lu wa la Islam yang paling benar. Pembuktiannya gimana? Di akhirat kita hidup berdampingan secara baik. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kan gitu, Bu. Nah, karena masyarakat Indonesia di mayoritas beragama Islam, 90% beragama Islam, doa-doa kenegaraan, doa-doa Islam. Pemimpinnya, kepala negaranya ya harus Islam, karena mayoritasnya beragama Islam. Walaupun tidak ditulis dalam undang-undang kan gitu, Bu. Tapi kalau kita pergi misalnya saya pergi ke daerah saya waktu masih kecil pernah di situ di Manado misalnya. Karena di situ banyak mayoritas eh, orang-orang beragama apa bangsa kita, sahabat kita yang beragama bukan muslim. Doa dengan bahasa dengan apa Kristen karena mereka mayoritas kita ngikuti atau kalau kita ke Bali kalau kita ke Bali terus doanya doa eh, Islam kan lucu tuh orang-orang Bali gimana? Dia doanya doa agama Hindu, kita ini Islam dengan cara kita masing-masing. Jadi tidak ada dusta di antara kita saling menghargai. Tapi karena negara kita ini negara mayoritas beragama Islam, memimpin secara jujur harus muslim. Karena mayoritas kita beragama Islam, Ibu. Terus apalagi Bu Dina kira-kira? Kalau seandainya dalam perjalanan itu kita melihat ada ketimpangan atau ya katakanlah tidak amanah, ah, apa itu kita yang memilih akan diminta pertanggungjawabannya nanti Pak. Ya itu sih pilihnya dia. Karena tapi ingat kan orang itu bukan cuma satu. Pilih gubernur kan bukan cuma satu. Pilih wali kota kan bukan cuma satu kan kira-kira gitu kan. Ya pilih yang betul-betul ibu. Kalau ibu sudah istimewa, terus memilih dia ternyata dia tidak amanah. Tanggung jawab dia di depan Allah. Dia berarti bohong itu kan gitu ngapusi kalau orang Jawa bilang. Kan gitu berilah. Tapi tanggung jawab kita sudah selesai. Kita bisa mengatakan anak bari minum. Saya lepas diri dari kalian. Karena sudah memilih kalian, tapi kalian kayak begitu kelakuannya atau menjelang pemilu mohon maaf nih orang pada pakai peci nama ditulis haji untuk jadi anggota DPR misalnya DPR ya haji supaya kelihatan gitu sama istri begini begitu habis ini waduh itu nanti tanggung jawab dia di depan Allah gitu bahaya itu berat tuh bawa, -bawa agama gitu makanya saya nggak mau disebut ustad berat ustad tuh rusak itu pertama kali yang dihisap mereka gitu. ya kan para guru-guru itu pada eh, dari ulama ya kan gimana nah, jadi Pemimpin itu berat. Zaman Rasulullah ketika dikasih amanah orang pada pada takut pada nggak mau. Kalau sekarang begitu kemarin bersujud syukur, alhamdulillah ini karunia berkah. Belum tentu karunia berkah. Rasul mengatakan, sering kali jabatan itu pada mulanya menggembirakan, tapi berakhir dengan kesusahan. Sering itu. Mula-mula sih girang-girang, akhirnya hmm, masuk semua jadi dubes. Tahu dubes nggak? Bukan duta besar, kalau duta besar nggak apa-apa. Dubes tuh duduk dalam besi, sampai kerangkeng. Nah, itu kan auzu min zalik, cuma auzu min zalik. <laughs> ya Bu Dina ya. Jadi wajib Bu, kalau menurut saya sebagai seorang muslim harus jujur kita katakan, pilih dulu yang muslim sebagai pemimpin kita. Kalau tidak ada kita berada di negara lain atau negara yang mayoritas beragama lain ya terpaksa. La kali nafsan Allah tidak pernah merasakan hamba ya. Tapi dalam hal pemimpin, jadi ya, kalau menurut saya lebih kau usah milih <laughs> kalau daripada kalau kalau ibu memilih pemimpin yang di luar agama kita. Dan harus kita katakan kepada yang sama sama kita yang luar agama Islam supaya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya katakan semua agama baik, oke. Okay. Tapi kalau semua agama benar, berarti Anda cuma mencari cari perhatian saya. Agama Anda paling benar menurut Anda. Menurut saya, al-Islamu ya'lu layu olah oleh Islam paling tinggi paling mulia. Gitu. Jelas, clear, clear, sudah selesai. Jalan gitu. Ini yang susah hari ini kita banyak bahasa basi sekali lagi. Kayak, eh, ya kayak waktu kita bilang kan, iya. selalu nggak enak, nggak enak, nggak enak. Akhir nanti belakang bom bobobobobobah. itu lah bu kira ya. Tapi kalau misalnya kita sudah memilih dan e, yang kita pilih itu misalnya dalam arti kata tidak jujur, abana, tidak amanah gitu, berarti itu udah tanggung jawab. Tanggung jawab dia lah. Iya, oh, kita ya, memilih, memilih kok. Ya. Tapi persoalannya emang sih, kalau kita bicara dengan sisi pemerintahan Islam, ini jauh berbeda sekarang bu. Makanya ibu kan kita cari dalam dasar negara kita, di dalam Pancasila ada nggak kata-kata demokrasi? Tidak ada. Karena founding kita hebat menurut saya. Diterjemahkannya dahsyat juga kerakyatan yang dipimpin. Artinya rakyat perlu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dengan hikmah. Kalau hikmah berarti dia dekat sama Allah, pemimpin. Kalau dia dapat dekat dengan Allah, dia akan bijaksana. Dalam permusyawaratan, musyawarah dan perwakilan ada wakilnya. Jadi dia mengadop daripada sistem pemerintahan Islam. Nah, sila keempat kalau menurut saya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Esa itu kan jelas kul Allah wahad. Allah itu tunggal. Tidak disebut kul Allah wahid. Allah itu satu. Kalau wahid ada Isna, ada Salasa, ada Arba. Tapi dia tidak. Allah wahad. Allah itu fizati wa Dalam zat dan dalam sifat Allah itu tunggal. Wah dahsyat. Makanya disebut dengan al-ikhlas. Eh. Kul ya. Allah wahad. Allahu somad. Allah sempat meminta, lam yalid walam yulad. Tidak benar dan tidak diperanakan walam yakul lahu kufuwan Gak ada yang setumpu sama Allah. Kok disebut tak ikhlas? Ada kata-kata ikhlas di situ? Tidak ada. Kenapa? Supaya kita berikhlas dalam ibadah itu semua karena Allah. Mintanya sama Allah. Kalau kita kehilangan kunci pertama kali kita minta sama Allah dulu. Baru kita minta yang lain Allah Samad. Kita kan enggak tanggung bulan besar dari mana nih? Baru minta sama Allah. Itu Bu ya maaf Bu ya. <laughs> Iya baik. Bang nanti kita akan lanjutkan lagi ya, ya. karena kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana. Titian Call Bu akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami. Insya Allah. lagi di TV yang kalbu dan kita masih membahas tentang demokrasi dalam Islam dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Itu tandanya Bapak Adi Asa Daud akan memberikan kesimpulan. Tapi sebelum menuju kesimpulan, saya akan bertanya dulu Bang ini pertanyaan terakhir dari saya bahwa e, bagaimana kita bisa menyikapi e, demokrasi agar tidak tadi seperti pertanyaan uh, ibu tadi tidak menjadi kebablasan dan tidak menjadikan bahwa apa-apa disebut demokrasi apa-apa jadi istilahnya tuh uh, apa, kalau kita melakukan sesuatu yang memang tidak boleh atau tidak baik alasannya karena demokrasi demokrasi tidak menjadi demokrasi jadinya gitu silakan bang ya memang kita agak berat membahas masalah demokrasi pagi-pagi ya tapi yang jelas Islam tidak mengenal hukum demokrasi sehingga tidak ada istilah kebablasan dalam Islam sebenarnya karena semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Tapi karena sistem bernegara kita akhir abad ke, eh, pada awal-awal abad ke-21 ini menganut apa namanya sistem negara yang terbuka dan menganut juga sistem demokrasi gitu kan ya. Maka ya sebagai warga negaranya tentunya kita harus mem memakai juga norma-norma dan nilai kaidah yang melekat pada diri kita yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga tentunya kalau kita mau mengutarakan pendapat harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Kalau kita mau berusulang pendapat, kita tidak harus melakukan secara secara apa namanya menjatuhkan dengan cara-cara melakukan intrik dan isu seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang mengatakan dirinya demokrasi. Saya kira gitu aja. ya teh, karena sulit ya pada hari ini kita bicara soal demokrasi kalau dengan Islam sendiri tidak ada yang sebut dengan demokrasi iya. sendiri. Mungkin Tapi, kata-katanya bukan demokrasi, iya. musyawarah lah. Iya, musyawarah benar. Tapi bang, kok misalnya kita, misalnya ada keluarga kita atau saudara kita ya bu ya, memang sudah masuk atau terjun ke demokrasi itu, bang. Mungkin awalnya dia lurus-lurus aja ya Bu ya, lempeng-lempeng aja gitu. Tapi ya itu sering berjalannya waktu, ya banyak ujian, banyak godaan, sehingga yang tadinya lurus menjadi bengkok-bengkok, tersosial gitu bang. Nah untuk kita bisa istilahnya istiqomah dalam berdemokrasi yang baik dan insya Allah Allah pemeridoinya apa sih yang harus? ya, ada, Al-Quran harus di samping terus. Al-Quran mesti di samping lah, kalau di mobil baca. <laughs> Berat soalnya, ya kan? Quran paling tidak harus, Kalau nggak usah kutubu sitan, yang namanya ibu lah, Saya kan gitu kan? Ya, sirah sirah nabawiyah cara mengenai nabi nabi kita mesti baca supaya jangan lari dari situ itu aja prosesnya sulit zaman ini zaman kita sih ya zamannya zaman kita terus langsung kita hidup pada sebuah zaman di mana dalam kitab Bukhari itu dikatakan zaman itu zaman fitnah. Ketika orang melakukan Islam itu orang pak dia asing dia. Islam itu asing kata Rasulullah. Maka dia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang orang-orang yang goroba, yang yang asing itu nanti. Mungkin kalau melaksanakan Islam secara keseluruhan kita dianggap orang asing. Ala kuno nih. Kan begitu. Maksudnya demokrasi nggak ada dalam Islam? Ada tapi bentuknya bukan demokrasi bicara kayak Barat. Adanya dalam artian ya musyawarah. Mufakat ada Allah hale Gitu kira-kira gitu teh ya. Baik, terakhir Bang kesimpulan bagi seorang yang terjun uh, untuk kecimpung dalam demokrasi, untuk terjebak atau tidak untuk uh, terjerumus gitu Bang, apa Bang tipsnya terakhir? Kita ingin tipsnya ya. Saya ingin ya, Anda pemirsa di rumah yang kebetulan Anda berkecimpung di dalam dunia politik, jadilah seorang negarawan. Negarawan itu adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pelayan bagi bangsa dan negaranya. Beda dengan politisi yang busuk. Kalau politisi busuk itu orang yang menjadikan negara dan bangsanya sebagai pelayan bagi diri dia. Oleh karena itu kalau Anda jadi politisi, jadikan jadilah politisi yang negarawan. Yang betul-betul bekerja untuk bangsa dan negara dan di atas itu semua Anda akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Insya Allah hidup kita akan betul di ridha Allah Subhanahu wa taala iya, menjadi seorang negara, negarawan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ya. ya. Kalau udah ada takut apapun kalau kita lakukan yang tidak baik, kalau kita sudah ada rasa takut Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, pasti kita pun tidak akan berbuat kurang atau berbuat yang tidak baik. Ya, baik. Bang, terima kasih banyak atas waktu ilmu kesempatan. Salam untuk kasih, keluarga ya. Salam untuk Mari Ibu silakan dimakan Bu sini. <laughs> ada ya? Oh enggak ada. Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya dan kesempatan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga ibu-ibu. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita bisa bersilaturahim lagi. Nah pemirsa terima kasih juga atas kesetiaan Anda bersama kami selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kobus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi. Tentunya hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya eh, pikiran beserta aku pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.